بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Suara saya jelas? Tak jelas. Kurang jelas ya. Semoga ada yang bisa memperjelas. Malam hari ini kita akan lanjutkan perkataan para al-aimmatul arba'ah, imam yang empat tentang Allah Jalla wa Ala. Tentang bersemayamnya Allah Azza wa Jalla di atas arasnya. Agar kita paham bahwasanya akidah Allah di atas aras ini adalah akidah yang Rasulullah diutus dengannya para sahabat, para tabi'in, kemudian setelah itu adalah para al-aimmatul arba'ah, tabi'ut tabi'in. Supaya kita tak merasa asing ungkapan ini. Karena banyaknya orang-orang yang datang belakangan menganggap aneh ungkapan Allah di atas aras. Bahkan mengingkarinya. Bahkan melecehkan orang yang mengatakannya. Kita akan lanjutkan perkataan Abu Hanifah dalam hal ini. Wa fi lafdhin dalam beberapa redaksi lainnya, sa'altu Abu Hanifah ta'amman yaqulu. Aku bertanya, pernah bertanya kepada Imam Abu Hanifah tentang orang yang berkata la a'rifu rabbi fis sama'i aw fil ardi. Apa hukum orang yang berkata aku tak tahu Tuhan itu di mana, di langit atau di bumi? Qala berkata Abu Hanifah qad kafar yang mengatakan dia tak tahu Tuhan itu di mana, di langit atau di bumi, maksudnya di atas langit atau di atas bumi, maka dia telah kafir. Karena Allah yaqul, karena Allah Jalla Ala berkata, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Dialah Tuhan yang pengasih bersemayam di atas arasnya. Wa 'arsyuhu fawqa sab'i samawat dan arasnya ada di atas tujuh lapis langit. قال فإنه يقول على العرش استوى ولكنه لا يد العرش في الأرض أو في السماء قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر penanya kembali bertanya فإنه يقول على العرش استوى penanya itu menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arasnya bersemayam tapi dia tidak tahu aras itu di mana apakah di bumi atau di langit maka Abu Hanifah menjawab, "Idza ankara annahu fis sama'i faqad kafar." Jika dia mengingkari arsy itu di langit, maka dia telah kafir. Warawa hadza anhu Syekhul Islam Abu Ismail Al-Ansari. Dan diriwayatkan juga tentang Abu Hanifah ini oleh Syekhul Islam Abu Ismail Al-Ansari. Al-Harawi Al-Hambali fi kitabih al-Faruq bi isnadihi dalam kitabnya yang bernama Al-Faruq dengan sanad qala Syekhul Islam Abu Abbas Ahmad rahimahullah berkata Syekhul Islam Abu Al-Abbas Ahmad ibnu Abdul Halim bin Abdul Salam ibnu Taimiyah rahimahullah fa fi hadha al-kalam al-mashhur an Abi Hanifah rahimahullah عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي لا يقول الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض kata Syekhul Islam rahimahullah bahwasanya Abu Hanifah menyatakan bahwasanya dia mengkafirkan orang yang berkata saya tak tahu apakah Tuhan di langit atau di bumi. Fakaifa yakunul jahidu an-nafi alladhi yaqulu laysa fis sama'i wala fil ard. Apalagi tentunya lebih kafir orang yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu tidak di langit, tidak di bumi. Inilah ungkapan Jahmiyah. Ya, yang mengatakan Tuhan itu tidak dalam alam, tidak di luar alam, tidak di atas, tidak di bawah, dan seterusnya. Tentunya yang mengatakan tak ada Tuhan di langit atau di bumi adalah orang yang kafir. Yang raku saja yang mengatakan tak tahu saya Tuhan itu di mana. Dikafirkan oleh Abu Hanifah, apalagi yang mengatakan ya tak ada Tuhan di langit dan seterusnya. Wahtajja ala kufrihi biqaulihi ta'ala dan Abu Hanifah berargumentasi dengan kafirnya orang yang mengatakan demikian, yang mengatakan saya tak tahu Tuhan itu di mana. Ya, karena Allah Jalla wa telah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dialah Tuhan Maha Pemurah, di atas arasy bersemayam. Qala wa 'arshuhu fauqa sab'i samawat. Dan arasy di atas tujuh lapis langitnya. وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش maka dengan firman yang di atas Allah bersama atas arasnya menunjukkan Allah di atas seluruh langit di atas aras wa anna al-istiwa'a ala al-'arsy dalla ala anna Allah ta'ala bi nafsihi fawqa al-'arsy kata-kata bersemayam menunjukkan Allah sendiri di atas arasnya bersemayam ثم أردف ذلك بكفر من توقف في كون العرش في السماء أو في الأرض Kemudian Abu Hanifah juga mengkafirkan orang yang mengatakan tak tahu tentang Allah. Afwan, tentang aras. Apakah aras di langit atau di bumi. Qala li'annahu angkaru an yakuna fis sama'i wa anna Allah a'la fi a'la 'illiyin. Kata yani Abu Hanifah kalau dia mengingkari aras ya dia tak mengetahui harus dia di langit atau di bumi berarti dia telah mengingkari bahwasanya ya harus di atas langit dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang maha tinggi ya fi a'la illiyin Tuhan yang maha tinggi di atas segala-galanya wa annahu yud'a min a'la la min asfal bahwasanya Tuhan yang maha tinggi tersebut orang-orang berdoa meminta kepadanya dari bawah ke atas. Mereka menyerahkan tangan-tangan mereka seperti ini ke atas memohon kepada Allah. Wahtajjah bi anna Allah fi a'la 'illiyyin wa annahu yud'a min a'la la min asfal. Ya. Wa kullun min hataini al-hujjataini fitriyyah 'aqliyah. Ya. Maka kata beliau ketika menyatakan Allah Subhanahu wa taala atas bahwasanya Allah Maha tinggi atas segala-galanya dan dua hal ini ya adalah merupakan hujah yang kuat tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala fitriyah aqliyah secara fitrah manusia fitrah manusia meyakini Allah di atas karena itulah ketika berdoa mereka mengangkat tangan mereka ke atas secara logika pun demikian fa innal quluba mafturatun al iqrar bi anna Allah azza wa jalla fil 'ulu karena fitrah manusia mengakui Allah itu tempat Allah Subhanahu wa taala yakni fil ulu. yakni Allah Subhanahu wa taala itu berada pada tempat yang paling tinggi. Kata-kata tempat saya masukkan di sini bukanlah yang dipahami oleh orang-orang ahlu kalam. Bahwasanya Allah diliputi dengan tempat tidak. Jihad di arah yang paling tinggi. Wa ala annahu yud'a min a'la la min asfal. Allah itu diminta orang-orang berdoa kepadanya minta dari bawah ke atas. Wa kadzalika ashabuhu min ba'dihi. Demikian jugalah pendapat para murid-murid al-Imam Abu Hanifah setelah beliau ke Abi Yusuf wa Hisham bin Ubaidillah al razi seperti Abu Yusuf Al-Qadhi kemudian Hisham bin Ubaidillah al razi ya semuanya sama dengan gurunya kama rawa Ibnu Abi Hatim wa Syekhul Islam bi isnadihima sebagaimana telah diriwayatkan oleh Abu Hatim Ibnu Abi Hatim dan Syekhul Islam dengan sanadnya anna Hisham bin Abaidillah sahib Muhammad bin Hasan Qadir Rai bahwasanya Hisham bin Ubaidillah dia adalah merupakan sahabat Muhammad bin Hasan muridnya Abu Hanifah Qadir Rai yang pernah menjabat sebagai qadi di negeri Rai, Rai. habasa rajulan Hisham bin Ubaidillah ini pernah memenjarakan seseorang fit tajahumi karena orang ini terlibat dalam akidah Jahmiyah yang menyatakan tak ada Tuhan di atas. Ya. Fit tajahumi. Fataba, kabarnya orang tersebut telah bertobat. Ini menunjukkan kuatnya sunnah kali itu. Siapa yang menyelisihi akidah salaf di penjara? Yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar alam atau yang mengatakan Allah di mana-mana masuk penjara. Wah, ini perkara besar. Ya, ini kedustaan atas nama Allah SWT. Jangankan berdosa, berdusta atas nama Allah. Kita berdusta atas nama manusia saja itu merupakan pelanggaran besar. Bahkan kita membuat tanda tangan palsu perkara besar. Bagaimana tata Allah Rabbul Alamin? Maka Hisham bin Ubaidillah Razi memenjarakan orang tersebut. Kabar-kabarnya dia telah bertobat. Faji'a bihi ila Syam yamtahinahu. Setelah dianggap dia tobat, maka dibawalah kembali kepada Hisham bin Ubaidillah agar dia mengetes bagaimana akidah orang ini. Faqala alhamdulillah ala taubah. Berkata Hisham, segala puji bagi Allah, engkau telah taubat, telah kembali. Famtahanahu Hisham. Maka Hisham pun mulai kembali mengujinya, mengujinya. Faqala, berkatalah Hisham, ya, ini berada pada yang kita baca ini di buku saya pada halaman 200. Atashhadu anna Allah ala arsihi ba'inun min khalqihi? Apakah engkau bersaksi Allah itu di atas arasnya berpisah dari makhluknya? Faqala, maka orang ini berkata, asyhadu annahu 'ala ala arsihi. Asyhadu anna Allah 'ala arsihi. Aku bersaksi Allah itu di atas arasnya wala adri ma ba'inun min khalqihi tapi aku tak tahu apa maksudnya Allah berpisah dengan makhluknya faqala maka berkatalah Hisham bin Ubaidillah rudduhu ilal habsi balikkan dia ke penjara fa innahu lam yatub sungguh dia belum bertobat karena dia tak tahu Allah tak tahu makna Allah berpisah daripada makhluknya subhanallah dalam akidah Ahlussunnah Allah di atas aras berpisah daripada makhluknya. Allah tak pernah menyatu dengan makhluk. Allah tak pernah di dalam makhluk, tidak pula pernah makhluk dalam Allah Subhanahu wa taala. Antara keduanya terpisah, terpisah antara khalik dengan makhluk. Tidak sebagaimana akidah sebagian kaum sufi yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluk. Dan inilah akidah orang-orang Nasara. Ya. Allah Jalla wa berpisah bainun min khalqihi daripada makhluknya tak pernah menyatu jalla wa ala ya wa sayati qaulut tuhawi inda aqwali ahli hadis nanti akan dijelaskan perkataan Imam Imam at tuhawi ulama dari mazhab Abu Hanifah yang terdepan ya kelak ketika yakni Imam Al-Qayyim menjelaskan pendapat ulama-ulama hadis sekarang kita pindah kepada yakni imam mazhab yang kedua setelah Abu Hanifah. Siapa dia? Imam Malik rahimahullah. Antara Abu Hanifah dan Imam Malik ini ya mereka tak pernah bertemu. Imam Malik di Madinah, Imam Abu Hanifah di Irak. Tapi antara keduanya disambungkan dengan dengan sang murid. Bahwasanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu muridnya Abu Hanifah pernah berguru lama dengan Imam Malik di kota Madinah. Dan di sanalah Imam Malik rahimahullah mengajarkan Muhammad bin Hasan Syibani dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Di Madinah bertemu Muhammad bin Hasan dengan Al-Imam Syafi'i. Kedua-duanya belajar dengan Imam Malik rahimahullah. Qaulu Imam Daril Hijrah, Imam Malik kenal dengan nama julukan Imamu Daril Hijrah. Imam negeri tempat hijrahnya Nabi. Dan dia begitu terkenalnya di kota Madinah Subhanallah. Dia berkata tentang dirinya, aku tak maju memberikan fatwa sampai bersaksi 70 orang ulama dina, aku layak mengemban amanah tersebut. Inilah namanya Imam Malik bin Anas rahimahullah tabaraka taala. Dialah guru Al Imam Syafi'i rahimahullah. Ya sebelum belajar dengan guru-guru lainnya. Apa ungkapan dia tentang Allah Jalla wa'ala? qawlu Imam Dal Hijrah Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Inilah perkataan Imam Malik, Imam Dal Hijrah, negeri tempat Nabi berhijrah. Zakar Abu Umar ibnu Abdul Bar. Ada seorang ulama dari mazhab Malik kunyahnya Abu Umar ibnu Abdul Bar. Ya Hafizul Maghrib gelarnya Hafizul Maghrib. Ulama yang begitu terkenal dengan hafalannya dan dia berada di negeri Maghrib sana. Dan Maghrib jika disebutkan dahulu kala bermakna negeri Andalus. Ya. Andalus di mana? Di Eropa sana. Andalus di Spanyol. Dahulu kala Spanyol adalah merupakan Darul Khilafah yang kedua. Tegak di sana dinasti Bani Umayyah II yang berabad menciptakan subhanallah peradaban besar. Dari sanalah Eropa bangkit belajar. Ya, dan di sana banyak mengeluarkan para ulama semacam Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Ya, pengarang kitab tafsir yang paling ternama Al-Imam Al-Qurtubi. Ya, dari kata-kata Qurtubah, Qurtubah, Cordova. Itu semuanya di Spanyol. Ya, dan banyak ulama-ulama dari sana muncul. Pengarang kitab Bidayatul Mujtahid pun dari sana berasal. Ya, Dan ini Abu Umar Ibnu Abdul Bar fit Tamhid dalam kitabnya bernama Tamhid. Kitab Tamhid adalah kitab yang ditulis oleh Imam al Hafidh Ibnu Abdul Bar menjelaskan kitab Muwatta Imam Malik rahimahullah. Muwatta adalah kitab yang terbaik pada zaman Imam Malik yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi saw dan berbagai macam riwayat-riwayat daripada sahabat maupun tabi'in. Subhanallah. Kitab Imam Malik kitab terbaik kala itu. Ya, dan ini yang dihafal oleh Imam Syafi'i rahimahullah tabaraka wa taala. Semoga ada masanya kita membahas kitab ini insyaallah tabaraka taala. Ya, Muwatta Malik rahimahullah. Jadi untuk syarah kitab ini dituliskan oleh Imam Abu Umar, ya, Ibnu Abdul Bar, nama kitabnya At-Tamhid. Berbelas jilid kitab tersebut. At-Tamhid. Ya, Subhanallah. Menjelaskan Alkitab Muwatta Imam Malik. Tamhid ini dia tuliskan dengan metode al hadis dengan metode periwayatan al hadis ya dalam sanadnya dia berkata akhbarana Abdullah bin Muhammad bin Abdul Mu'min Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Mu'min qal haddathana Ahmad bin Ja'far ibn Hamdan ibn Malik qal حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا سريج ابن النعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال قال مالك بن أنس inilah namanya jalur sanad ya tadi kita sebutkan diantaranya ada anak Abdullah bin Ahmad bin Hanbal diantara jalur perawinya dari ayahnya Ahmad ibnu Hanbal berkata Ahmad bin Hanbal kami diberitakan oleh Suraij ibnu Nu'man, dia berkata, Abdullah bin Nafi menceritakan kepada kami, dia berkata, berkata Malik bin Anas. Dan inilah yang membedakan ahlu sunnah wal jamaah dengan selain mereka. Bahwasanya mereka tegak dengan sanad. Omongan mereka dikaitkan dengan sanad. Ya. Sehingga berkatalah ulama-ulama kita, Al-isnanu minad dini. Jalur sanad itu bagian daripada agama. Falaulal isnadu laqala man syaa ma kalau tak ada sanad setiap orang boleh ngomong. Subhanallah. Dan buku-buku yang menjelaskan siapa perawi-perawi sanad ini begitu banyaknya bertebaran yang berpuluh-puluh jilid hanya mengumpulkan nama-nama orang saja. Subhanallah. Qala Malik bin Anas berkata Malik bin Anas, Allahu fis sama. Allah itu di atas langit. Ini perkataan siapa? Malik rahimahullah. Adakah orang sekarang lebih hebat daripada Imam Malik? Wallahi tak ada. Subhanallah. Bahkan kata Syafi'i rahimahullah, ketika aku berada di depan di hadapan Imam Malik rahimahullah, aku begitu segannya dengan beliau sehingga aku membuka buku di hadapan beliau dengan perlahan agar jangan terdengar suara kertas yang dibuka ya oleh tanganku dengan kuat. Subhanallah. Sampai membuka kertas pun perlahan. Kenapa? Karena ketakut, yakni karena hebah, karena kewibawaan Imam Malik rahimahullah. Subhanallah, alim besar. Bahkan Al Imam Syafi'i rahimahullah ketika mewasur dari gubernur Mekah ditujukan kepada gubernur Madinah agar dibawakan kepada Imam Malik. Apa kata gubernur Madinah? Kurasa lebih baik aku disuruh memindahkan gunung daripada harus berhadapan dengan Imam Malik rahimahullah. Subhanallah, wibawa yang besar. Ya. Inilah ungkapan dia. Dan begitu dekatnya dengan masa kenabian. Dan dia termasuk ke dalam golongan tabi'ut tabi'in. Berjumpa dengan banyak para tabi'in. Dia yang mengatakan Allah fis sama. Di atas langit. Apa kurangnya lagi? Datang orang-orang belakang mengatakan tak boleh dikatakan di atas langit. Allahu Akbar. Wa ilmuhu fi kulli makan. Tapi ilmunya Allah meliputi segala tempat. Zatnya maha tinggi di atas arasnya. Ilmunya meliputi segala macam tempat. Dimanapun ada tempat di, di alam raya ini, sampai ke sana ilmu Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan dirinya menempati semua tempat. Wallahi tidak. Ini akan berdampak kepada paham Ibnu Arabi yang mengatakan semua alam raya ini adalah Tuhan. Itu paham Ibnu Arabi, As-Sufi. Apa yang dilihat semua Tuhan. Menurut Ibnu Arabi, semua alam semesta ini Tuhan. Kita lihat dinding, dinding Tuhan. Alhamdulillah mizalik. Ya. Sampai rumah-rumah ibadah orang-orang kufar semua Tuhan. Berhala-berhala semua Tuhan. Nauzubillah min dzalik. La yakhlu minhu makan. Tak ada tempat dimanapun di alam raya ini kecuali di sana ada padanya ilmu Allah Azza Jalla yang meliputi memantau, mengetahui. Qala wakil lima li Malikin Ya berkatalah ketika itu perawi riwayat ini ditanyakan kepada Imam Malik, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apa makna Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Allah yang Maha Pemurah bersemayam di atas arasnya. Kaifa istawa? Bagaimana Allah itu bersemayam? Faqala Malikun rahimahullahu taala. Berkata Imam Malik rahimahullah, istiwa'uhu ma'qul. Bagaimana Allah yakni secara bahasa yang namanya bersemayam itu adalah hal yang dipahami, diketahui secara bahasa makna bersemayam wa kaifiyatuhu majhulah. Tapi bagaimana dia bersemayam? Perkara yang tidak diketahui, tak dapat dipantau dengan akal. Subhanallah, karena kita tak tahu bagaimana zat Allah. Bagaimana kita menceritakan sifat sesuatu benda yang tidak kita ketahui bagaimana benda tersebut. Tak mungkin. Subhanallah. Jangankan Allah, jika ditanya kepada kita bagaimana malaikat yang punya tiga sayap, tak bisa kita jawab. Karena kita tak pernah melihat bagaimana zat malaikat tersebut. Di mana diletakkan sayap yang ketiga, tak bisa kita jawab. Wasu'aluka an hadza bid'atun Berkata Imam Malik, engkau bertanya bagaimana Tuhan bersemayam? Ini pertanyaan bid'ah. Yang tak pernah generasi terdahulu bertanya. Nabi tak pernah bertanya, ya Tuhan, bagaimana engkau, akan bersemayam? Tak pernah. Sahabat tidak. Tabi'in tidak. Kok engkau tanya? Subhanallah. Bagaimana Allah bersemayam? Apa maksudmu? Engkau ingin menggiring fitnah bagi manusia. Maksakan agar manusia mikirkan bagaimana Tuhan bersemayam wa araka rajula su wa araka rajul wa araka rajula aku melihat engkau adalah seorang laki-laki yang jelek Imam Malik perintahkan agar orang itu diusir dikeluarkan dari majlis beliau rahimahullah tabaraka taala wa kadzalika a'immatu ashabi Malik min ba'dih demikian pula lah ungkapan murid-murid Imam Malik setelah beliau Nanti kita akan sebutkan perkataan Imam Syafi'i dan murid-murid beliau tentang perkara ini. Subhanallah. Karena Imam Syafi'i selalu dibawa-bawa oleh banyak orang. Kami Syafi'iyah, mazhab kami Syafi'i. Apa kata dia tentang Allah? Apa kata murid-muridnya tentang Allah? Qala Yahya bin Ibrahim At-Tulaytili. Berkata Yahya bin Ibrahim At-Tulaytili, ya Abu Zakaria namanya Abu Zakaria terkenal dengan nama Ibnu Muzain dari negeri Tulaitilah Sisilia ya yang begitu terkenal dia pernah belajar di Andalus tak puas belajar di barat sana berangkat ke timur ya dia berjumpa dengan banyak guru di antaranya adalah ya dia pernah belajar di timur mendengarkan Muwatta Imam Malik disyarah oleh Al-Qanabi Mutarib dan lain-lainnya. Terkenal hafalannya. Ya. Apa kata dia? Fi kitab Syiarul Fuqaha. Dalam kitabnya yang berjudul Syiarul Fuqaha. Biografi para ahli fiqih. Wahwa kitabun jalilun ghazirul ilmi. Kitab ini adalah kitab yang begitu utama. Banyak padanya ilmu. Haddathani Abdul Malik bin Habib an jaddihi akhbarani Abdul Malik bin Habib an Abdullah bin Al-Mughira an Al-Thawri an Al-A'mash an Ibrahim qala Dia menyebutkan dengan sanadnya pengarang kitab ini menyebutkan dengan sanad apa kata dia telah memberitahukan kepadaku Abdul Malik bin Habib dari Abdullah bin Mughirah dari Thawri yakni Sufyan Thawri, an al A'mash dari A'mash Sulaiman bin Mihran dari Ibrahim An-Nakhai qala Berkata Ibrahim An-Nakhai, "Kanu yakrahuna qaul ar-rajul ya ad dahri." Dahulu kala ulama-ulama dahulu tak senang jika ada orang berkata ya Khaybat ad dahri. Bahasa Indonesianya mungkin terjemahannya, aduhai, ya Khaybat ad dahri, zaman yang penuh dengan kegagalan, mencela zaman, zaman edan dan sejenisnya. Ya wa kanu yaquluna Allah wad dahru tak layak mencela zaman karena Allah lah pencipta zaman. Mencela zaman sama dengan mencela pencipta zaman itu sendiri. Wa kanu yakrahuna qaula rajul raghma an fi lillah. Mereka juga tak menyukai jika ada orang-orang berkata raghma an fi lillah. Aku tak suka karena Allah. Wa innama yarghamu anful kafir. Karena sungguhnya tak suka kepada Allah adalah orang-orang kafir. Wa kanu yakrahuna qaula rajul La walladhi khatamahu ala fami. Walladhi khatimuhu ala fami. Mereka juga membenci orang-orang dahulu kalau bersumpah mengatakan demi dia. Ya. Yang menutup mulutku. Wa innama yakhtimu ala famil kafir. Sesungguhnya Allah akan membungkam mulut orang-orang kafir. Wa kanu yakrahuna qawla rajul. Dan ini dia yang perlu kita garis bawahi. Mereka dahulu membenci jika ada orang berkata, Wallahu haythu kana au bi kulli makan. Mereka tak suka jika ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu ya dia dimanapun berada. Allah Subhanahu wa taala itu berada di setiap tempat. Mereka sangat benci ungkapan tersebut. Ya. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala bukan pada setiap tempat, ilmunya ya. Kekuasaannya ya, pengetahuannya ya. Subhanallah. Pantauannya ya tapi zatnya tidak. Zatnya maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Kala Asbagh. Berkata Asbagh. Ibn al-Faraj, Ibn Sa'id al-Qurashi, al-Umawi, Abu Abdullah, al-Misri. Ini pun orang alim. Orang alim yang begitu terkenal dengan kepiawaiannya dalam bab fiqih. Dan orang yang terpercaya. Ya, Yahya bin Ma'in memuji orang ini. Kana min a'lami khalqillahi kullihim bi Malik dialah ulama yang paling paham dengan segala pendapat Imam Malik. Ya'rifuha mas'alatan masalah. dan masalah. Setiap masalah, permasalah dari Imam Malik dihafalkan benar-benar. Menunjukkan dia bukan sembarang murid. Murid terdekat yang tahu apa pendapat-pendapat gurunya semuanya. Qala Asbah berkata Al-Asbah ini, "Wa huwa mustawin 'ala 'arsyihi." dan dia itu Allah bersemayam di atas arasnya. Wa bikulli makanin ilmuhu wa ihatatuhu dan ilmunya meliputi segala macam tempat. Wa asbagh min ajalli ashabi malikin wa afqahihim. Berkata Ibnu Qayyim, asbagh inilah salah seorang yang paling terdepan, yang paling mulia, paling hebat, paling pakar di antara murid-murid Imam Malik rahimahullah tabaraka taala. Kemudian berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Dzikru qauli Abi Amr At-Talamanki." Inilah perkataan murid Imam Malik yang berkunyah Abu Amr, terkenal dengan tempat asalnya At-Talamanki. Namanya adalah Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Al-Ma'afiri Al-Andalusi, juga dari negeri Andalus sana. Kana imaman fil Quran wa ulumihi. Dia adalah orang yang begitu piawainya dalam hal Quran dan ilmu-ilmu tentang Quran. Ya. Walahu inayatun bil hadithi wa ulumi. Juga pakar dalam ilmu-ilmu hadis. Dan dengan hadis Nabi yang mulia SAW warijalihi. Dan juga sangat mengetahui para perawi-perawi hadis. Hafidhan li sunan jami'an laha. Dia menghafalkan banyak kitab-kitab sunnah. Subhanallah. Dan seterusnya. Banyak pujiannya. Apa ungkapannya? Apa ungkapan At-Talamankini? Qala fi kitabihi fil usul. Dia berkata dalam kitabnya Al-Usul ila ma'rifatil usul. Ajma'al muslimuna min ahli sunnah. Telah tegak kesepakatan kaum muslimin dari ahli sunnah. Inilah ahli sunnah yang asli. Inilah ahli sunnah yang asli. Telah tegak kesepakatan dari ahli sunnah ala anna Allah astawa ala arsyihi bidzatihi. Allah itu memang bersemayam di atas arasnya dengan zatnya tabaraka wa ta'ala. Ini pendapat dan perkataan murid Imam Malik At-Tulamanki. Subhanallah. Dia mengatakan telah tegak ijma' kesepakatan. Siapa? Ahlus sunnah. Berarti menalkan Allah bukan di atas aras. Ahlu bid'ah mutlak. Yang menolak Allah di atas aras ahlu bid'ah. Wa qala fi hadzal kitabi aidan dan dalam kitabnya ini juga dia berkata ajma'a ahlu sunnati ala anna Allah 'ala al-'arsy 'ala al-haqiqah la 'ala al-majaz. Dia berkata telah tegak kesepakatan ahlu sunnah bahwasanya Allah benar-benar di atas arasnya bukan dengan bahasa kiasan sebenar-benarnya bukan kiasan bukan majaz kemudian dia pun menyebutkan sanadnya sampailah kepada gurunya Malik qauluhu Allahu fis samai wa ilmuhu fi kulli makan berkata Imam Malik Allah itu di atas langit dan ilmunya di setiap tempat Thumma qala fi hadzal kitab. Dalam kitabnya ini pula dia berkata, wa ajma'al muslimuna min ahli sunnah على أن معنى قوله تعالى وهم وهو معكم أينما كنتم tegak kesepakatan kaum muslimin dalam menafsirkan makna firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi dan dia Allah menyertai kalian dimanapun kalian berada wa nahwu dzalika minal Quran dan ayat-ayat semacam demikian anna dzalika ilmuhu. Maksudnya adalah bersama manusia ilmu Allah tabaraka taala tak pernah lepas ilmunya bukan dengan zatnya. Wa anna Allah fawqas samawati bidzatih. Bahwasanya Allah di atas langitnya dengan zatnya mustawin ala arsyih bersemayam di atas arasnya kaifa syaa sebagaimana yang dia kehendaki Hadza lafdhuhu fi kitabih. Inilah di redaksi yang dinukil daripada kitabnya tadi, kitab ya yang kita sebutkan Al-Usul. Zikru qawli Bukhari al-Maghrib al-Imam al-Hafidh Abi Umar ibn Abdul Bar Imam sunnati fi zamanihi rahimahullah. Berikut ini adalah perkataan Bukharinya negeri Maghrib sana. Ada Bukhari negeri Mas negeri negeri timur, Bukhari al-Masyriq, yang negeri timur. Nah, itu Imam Al-Bukhari sendiri, ya. Yang namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Ya. Ini Imam Bukhari timur. Maksudnya daerah kawasan kekuasaan kaum muslimin di timur. Ya. Dari Bukhara dia. Ya Bukhara, Samarkand dan sejenisnya. Sekarang berada di daerah Afghanistan. Ada juga Bukhari Maghrib. Seolah-olah dia yang paling alim, alim tentang sunnah di negeri Maghrib. Ingat, kata-kata Maghrib jika disebutkan dahulu kala identik dengan ya negeri Maroko dan negeri Andalus sana. Maroko yang sekarang disebut dengan nama Maroko. Ya Maroko termasuk ke dalam Maghrib. Bedanya orang-orang dahulu mengatakan Maroko dengan tambahan Al-Maghribul Arabi. Kalau anda kata sebutan Maghrib belaka, itu maksudnya adalah negeri Andalus, Spanyol sana. Jadi Al-Imam ya Bukhari Maghrib ini Al-Imamul Hafidh kunyahnya Abu Umar bin Abdul Bar Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar dikenal namanya Imam Sunnah fi zamanihi rahimahullah. Dialah imam ahli sunnah di zamannya yang paling terdepan rahimahullah. Dan dialah yang mengarang kitab tadi kita katakan syarah bagi kitab Muwatta berjudul Tamhid. Qala fi kitabih Tamhid. Dia berkata dalam kitabnya Tamhid. Subhanallah, kitab ini begitu tebalnya. Teringat saya dahulu ketika mahasiswa ingin beli kitab ini tak terbeli, mahal. Hampir 500 rial ketika itu. Ya, sementara uang saku kita cuma 500 sekian rial saja. Kita beli itu tak makan sebulan. <laughs> tak terbeli saya itu kitab. Subhanallah. Ada lagi lebih tebal daripada itu, namanya Al-Istidhkar. Dia juga yang buat. Itu 30 jilid lebih. Itu lebih tak sanggup saya. Subhanallah. Sama-sama mensyarah kitab Muwatta. Tapi gayanya berbeda. Dalam Tamhid mengikuti tariqatul muhadithin. Dalam Istidhkar mengikuti tariqatul fuqaha. Subhanallah. Kita nggak terbayang bagaimana dia ngarang, kita bagaimana beli saja kita pusing. Subhanallah. Ya. Tak terparang ter, terbayang kita bagaimana mereka mengarang kita berpuluh-puluh ini. Kita beli aja pusing. Masih beli, belum lagi buka, belum lagi baca. Subhanallah. Qala fi kitabih Tamhid fi syarh hadits tsamin li Ibn Shihab. Berkatalah dia dalam kitabnya Tamhid menjelaskan hadis yang ke-8. Ya. An Nabi Salamah ta'an Abi Hurairah. Intinya dari Abu Salam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu dari Nabi sallallahu qala Rasulullah bersabda yanzilu rabbuna. Ini hadis Nabi. Yang mengatakan siapa? Nabi, bukan saya yang mengatakan. Tapi Nabi. Saya ulangi ini supaya kita paham yang kita dengarnya perkataan Nabi. Walaupun saya yang menyampaikan, saya yang baca, tapi ini perkataan dari Nabi. Dan Nabi bukan sembarang karang perkataan. Perkataan dari mana? Tuhan Allah. Karena Allah mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa." Sungguh dia Muhammad tak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Kecuali apa yang diwahyukan daripada Allah belaka yang dia sampaikan. Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Yanzilu Rabbuna. Tuhan kita itu turun kulla lailatin setiap malam ila samaid dunya ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul laylil akhir. Ketika bersisa sepertiga malam terakhir. Setiap malam ketika bersisa sepertiga malam terakhir Allah Jalla wa'ala turun ke langit dunia. Jangan tanyakan bagaimana turunnya. Tak boleh. Karena kau tak sampai ke sana. Tak bisa dijawab. Dan Nabi pun tak pernah bertanya. Sahabat juga tak bertanya. Menunjukkan mereka taslim terima apa Allah sampaikan. Yang jelas laisa kamitslihi syai'un. Takkan pernah ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah selama-lamanya Maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Yang jelas selama-lamanya Allah tidak pernah dalam alam. Tidak pula alam dalam Allah. Pahami itu. Jangan beranggapan Allah subhanahu wa ta'ala itu masuk ke dalam alam. Mustahil. Ya Allah Maha Besar. Ya, Allah Maha Tinggi. Maka jangan tanyakan bagaimana dia turun. Nabi tak pernah tanyakan. Nabi diam kenapa kau ribut? Sahabat diam kenapa kau ribut? Apa kau anggap Nabi diam karena Nabi tak tahu engkau lebih tahu daripada Nabi SAW? Subhanallah. Lebih daripada itu, apakah engkau anggap Allah Subhanahu wa taala ketika diam Allah Subhanahu wa taala tak yakni tak tahu ini akan mendatangkan kemudaratan bagi manusia? Kenapa Allah tak mau jelaskan? Subhanallah. Ya. Ini menunjukkan perkara ini adalah perkara yang dipahami secara bahasa. Mana turun? Tapi bagaimana Allah turun jangan tanyakan. Ke langit dunia. Langit dunia adalah langit yang terdekat dengan bumi ini. Subhanallah. Ya, apa yang kita lihat daripada saya pernah masuk museum di kota Madinah. Ya, museum Asmaul Husna masuk ke dalam museum tersebut. Pertama kali kita lihat adalah bumi dalam bentuk globi. Bumi, sampingnya ada planet-planet, sampai matahari, sampai yang besar-besar, berpuluh kali daripada besarnya matahari kita. Subhanallah. Beratus kali. Ya, demikian juga berbagai macam planet-planet lainnya yang jumlahnya miliaran. Bumi ini bagikan subhanallah Bagikan debu yang terbang di antara debu-debu itulah bumi ini. Subhanallah. Dan semua benda-benda angkasa ini semuanya masih di bawah langit pertama. Allah Akbar. Di atas langit ada kehidupan. Di sanalah para malaikat-malaikat Allah. Nabi berkata, "Atatis sama'u wa huqqalaha an Langit itu berderit-derit, layak dia berderit-derit tak ada tempat di langit sejengkal kecuali ada malaikat yang sedang solat, yang sedang sujud, yang sedang ruku. Allah Akbar. Dan dia punya pintu-pintu dan seterusnya. Di sana ada sebagian malaikat malaikat Allah. Di sana juga ada ruh sebagian daripada para nabi dan seterusnya. Kata beliau, Rasulullah berkata, Fayaqulu ketika Allah turun di sepertiga malam terakhir Allah akan berkata. Fayaqulu Allah akan berkata, "Man yad'uni?" Siapa yang meminta kepadaku? Fa'astajibalah. Aku akan ijabahkan permintaannya. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. Man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa yang meminta hajatnya kepadaku, akan kupenuhi hajatnya. Man yastaghfiruni fa'aghfirlah. Siapa yang memohonkan padaku ampunan akan kuampuni dia. Apa kata Imam ya Abu Umar Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar, hadza haditsun sabit. Ini hadis adalah hadis yang sah min jihatin naqal dari sisi penukilan ini adalah hadis yang sah yang sahih. Sahihul isnad, sanadnya semuanya sahih la yakhtalifu ahlul hadithi fi sihatihi. Tak ada satupun ulama hadis yang berselisih mengenai kesohihan hadis ini. Ahlu kalam tak bisa mereka membatalkan hadis ini. Apa kerja mereka? Apa kira-kira? Ketika hadis ini sahih, ahlu kalam tak bisa membatalkannya. Apa kerja mereka? Tawil. Itu aja kerja mereka. Ya, yang turun itu bukan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tak layak disifati turun, berarti sebagaimana makhluk pindah-pindah satu tempat ke tempat lain, itu dia berpikir Allah sama dengan makhluk, padahal Allah tak sama dengan makhluk. Makanya setiap ahlu kalam ini mereka ingin tanzih, ingin sucikan Allah, akhirnya mereka melecehkan Allah Jalla wa'ala. Menolak sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya. Allah. Ya, setiap mereka menafikan sifat, sebelum mereka nafikan, mereka berpikir Allah itu seperti makhluk jika ada seperti sifatnya. Berarti bukan ini maknanya, tapi maknanya ini. Mereka samakan Allah dengan makhluk. Begitulah sikap mereka terhadap semua sifat-sifat zatiyah bagi Allah. Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbik, berkekalan wajah Tuhanmu. Allah tak layak disifati dengan wajah kata mereka. Kenapa? Berarti kalau Allah subhanahu wa ta'ala berwajah, seperti makhluk punya bagian anggota tubuh. Ada wajah, ada tangan. Bukan ini maknanya. Ini kerja siapa ini? <laughs> Ahlul kalam. Subhanallah. Kalam dalam bahasa Arab bukan dalam bahasa Padang ya. Beda makna itu. Kini kulah kalam, kata orang Padang. Kalam juga. Gelap mananya. Kalam tidak seperti itu. Entah-entah antum bilang kalau Ustaz tunggu ngomong Padang. Enggak. Ahlul kalam. Ya. Baik. Wa fihi dalilun ala anna Allah jalla wa ala fis sama'i 'ala al-'arsy min fawqi sab'i samawat. Hadis ini menunjukkan Allah jalla wa ala di atas langit, di atas ars di atas tujuh lapis langit. Kama qalatil jamaah. Ya. Dan ini dikatakan oleh jamaah maksudnya adalah ahlu sunnah wal jamaah. wah wah wah hujjatuhum alal mu'tazilah. Hadis ini adalah merupakan argumen kuat milik ahlu sunnah jamaah membantah kelompok mu'tazilah. Yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala tak di atas langit. Wal jahmiyah, kelompok jahmiyah. Ya, beda mu'tazilah dengan jahmiyah. Ya berbeda. Jahmiyah paling parah. Kalau Mu'tazilah menerima nama tanpa makna. Mereka menolak sifat. Jahmiyah semua nama dan sifat Allah mereka tolak. Subhanallah. Karena itulah banyak ulama mengkafirkan kelompok Jahmiyah. Ya. Fi qaulihim innallaha fi kulli makan. Hadis ini bantahan kepada kelompok Mu'tazilah dan Jahmiyah yang mengatakan Allah itu di setiap tempat. Jadi mengatakan Allah di mana-mana perkataan siapa itu? Jahmiyah dan Mu'tazilah bukan perkataan ahlu sunnah di mana-mana subhanallah tak layak ya menempati semua tempat tak layak ya mustahil Allah dalam makhluknya kata mereka ini bantahan terhadap kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah mengatakan innallaha fi kulli makan wa laysal 'arsy Allah di setiap tempat bukan di atas aras. Wad dalilu ala sihhati ma qalahu ahlul haqqi fi dhalik. Sebagai bentuk hujah bagi para ulama-ulama yang berada atas kebenaran. Ya. Qawluhu ta'ala Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dialah Tuhan Allah yang Maha Pemurah di atas arasnya bersemayam. Masuk Isya?